Bab fil istibra. Hadis nomor 42 berkata Abu Daud, Haddathana Qutaibah bin Sa'id dan Khalaf bin Hisham al-Muqri, Qala, Haddathana Abdullah bin Yahya at-Tawam, Ha. Haddathana Amr bin, Aw, bin Aun, Qala akhbarana Abu Ya'qub at-Tawam an Abdullah ibn Abi Mulaika an ummihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Bala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala faqama Umar Faqama Umaru khalfahu bikuzin min ma'in. Bahwa Rasulullah SAW kata Aisyah pernah kencing. Lalu Umar berdiri di belakangnya dengan membawa uh, satu bejana air. Faqala mahada ya Umar. Lalu Rasulullah SAW bersabda, apa ini hai Umar? Faqala hadha ma'un tatawadda'u bih. Ini adalah air yang engkau berwudu dengannya. Qala ma umirtu kullama bultu an atawadda walau fa'altu lakanat sunnah. Aku tidak diperintahkan setiap kali kencing untuk berwudu. Kalau aku lakukan itu, maka itu menjadi sebuah sunnah. Hadis ini di dalam sanatnya ada Abu Ya'qub atau Am yang bernama Abdullah bin Yahya dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Zaif. Sehingga hadis ini ya Syekh Al-Bani berkata Zaif. Namun Syekh Al-Bani tadinya menganggapnya hasan akan tetapi beliau rujuk ya dan mendoifkannya. Bab fil istinja bilma. Bab istinja dengan air. Hadis nomor 43. Haddathana Wahab bin Baqiyah an Khalid yakni al-Wasiti an Khalid yakni al hadda an Atta bin Abi Maimunah an Anas bin Malikin. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا ومعه غلام معه ميضاء وهو أصغرنا فوضعها عند السدرة فقضى حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء Anas bin Malik ia berkata bahwasanya Rasulullah saw masuk ke sebuah kebun bersamanya seorang pemuda yang membawa bejana dan ia orang yang paling e, muda usianya di antara kami. Lalu ia pun meletakkannya di sisi sebuah pohon. Lalu Rasulullah SAW membuang hajatnya dan keluar kepada kami dan beliau telah istinja dengan air. Di sini menunjukkan ia dianjurkan untuk istinja dengan air dan itu lebih utama daripada beristinja dengan batu. Hadis nomor 44. Haddatsana Muhammad ibn al-Ala qala akhbarana Muawiyah ibn Hisham an Yunus bin al-Harith an Ibrahim bin Abi Maimunah an Abi Salih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nazalat hadhil ayah fi ahli Quba. Ayat ini turun mengenai penduduk itu firman Allah fihi rijalun yuhibbuna yatatahharu di dalam masjid itu ada orang-orang yang suka untuk bersuci. Ia berkata, Kanu yastanjuna bil ma. Mereka dahulu beristinja dengan air. Maka turunlah ayat ini. Hadis ini menunjukkan keutamaan istinja dengan menggunakan air. Dan di dalam riwayat At-Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada penduduk Kuba, Inna Allah qad ahsana ilaikum bithana fit tuhur fama tasna'un. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji kalian di dalam bersuci. Apa yang kalian lakukan? Maka mereka berkata, Inna naksilu athar al-ghaid wal baul bil ma. Kami mencuci bekas air kencing dan buang air besar kami dengan air. Dan ini merupakan pujian atas orang yang bersuci, terutama dengan air. Namun Syekh Saleh Fauzan berkata bahwa yang paling utama kalau kita menggabungkan antara air dan batu. Allahu a'lam.